Lo nggak apa-apa, memang malam ini kita berusaha gendeng Gendeng katersenan, gendeng cinta kita kepada Rasulullah agar mendapatkan syafaat. Amin Allahumma. Gendeng cinta kita kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat. Amin Allahumma. Supaya cinta kita kepada Rasulullah kuat, dan keinginan untuk selalu mencontoh dan meneladani perilakunya Rasulullah ya kuat para alim mulangi sarang sareng-sareng ditirokno nggih dongane sing purun nirokno maca dongo niki kula dongake rumah tanggane bahagia putra putrine solih solihah rezekine kata, rezekine lancar duite kata. Masih yo utangan. Kok mau penggaweanmu tukang utang. <clears throat> Dirokno bareng-bareng, sing ra gelem meru nirokno, muga-muga lambene udunen ngisor ndukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah وحسن المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله hafal nggih Lho pun kula waos arang-arang ngoten niku sik dereng hafal. Ya pun pisan kas ditirokke. Sing mboten saged tolong purak-purak mangap-mangap nggih. Yuk ben pantes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi sampun apal Ayu-ayu oon. Pun bon, gak apal ya wis minimal nate maus donga niku sareng-sareng. Nek dongane jamaah niku diijabahi Gusti Allah. Donga niku artine ngeten, Allahumma duh Gusti Allah. Inna nas'aluka Sak temene kita sedaya nyuwun dateng panjenengan <clears throat> husnal mahabbah ing baguse katresnan baguse cinta wa husnal mutabaah lan baguse nderekaken cinta lan nderekaken li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi ing dalem pengendikan-pengendikane Kanjeng Nabi wa ah wa af'alihi lan ing dalem <clears throat> perbuatan-perbuatane Kanjeng Nabi wa ahwalihi lan ing dalam sedaya tingkah-tingkahipun Kanjeng Nabi. Artinya di semua aspek kehidupan kita memohon kepada Allah agar dibimbing dan diberi kekuatan sakit nyunto datang Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam rumah kita, dalam keluarga kita, harus ada Muhammad-Muhammad kecil. Artinya anak-anak kecil dalam keluarga kita, akhlaknya harus seperti Muhammad waktu kecil. Dalam rumah kita, di keluarga kita harus ada Muhammad-Muhammad remaja. Anak-anak remaja yang tinggal di rumah kita harus bisa seperti Muhammad ketika remaja. Di rumah dan keluarga kita harus ada Muhammad-Muhammad muda Orang-orang muda dalam keluarga kita harus seperti Muhammad waktu muda. Di rumah dan keluarga kita juga harus ada Muhammad-Muhammad tua. Artinya orang-orang tua yang tinggal di rumah kita, yang tinggal di keluarga kita, harus bisa mencontoh Muhammad ketika sudah tua. Halo. Makanya kalau namung badai ngajak penjenengan ngaji tentang 3N sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan upaya kita untuk meneladani perilaku-perilaku Rasulullah. N yang pertama nunut. Napa Bu? Kurang banter. N yang kedua nurut. Napa Bu? N yang ketiga nutut. Wes, ngaji 3N. N nomor siji nunut, N nomor loro nurut n nomor telu nutut pun diterangke setunggal setunggal n yang pertama nunut lapo kok kudu nunut kita sadari bersama bahwa zaman ini kalau digambarkan mirip dengan zamannya Nabi Nuh alaihi salam di mana pada zaman Nabi Nuh karena banyaknya umat yang kafir, karena banyaknya umat yang menentang Allah, maka diturunkan bencana, diturunkan azab oleh Allah, tenggelam dalam banjir air. Kok wesuwe? Memang tenggelam dalam banjir air. Nah, zaman sekarang ternyata banyak yang tenggelam dalam banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran, banjir kezoliman. Siapa yang selamat dari tenggelam dalam banjir tersebut? Kalau pada zamannya Nabi Nuh, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang selamat dari tenggelamnya banjir adalah orang-orang yang mau nunut praune Nabi Nuh. Sing selamat yo wong-wong sing gelem nunut praune Nabi Nuh. Sopo wae pokok gelem nunut praune Nabi Nuh selamat. Mboten kerem. Tapi sopo wae kok gak gelem nunut praune Nabi Nuh dia akan mati tenggelam dalam keadaan kafir. Sekalipun dia orang dekat Bahkan putranya Nabi Nuh sendiri yang bernama Kanan, karena nggak gelem nunut perahu, dia mati tenggelam dalam keadaan kafir. Padahal gua putrane Nabi Nuh. Sampai istrinya Nabi Nuh yang bernama Bunuh. Lah iya toh, istrinya Pak Eko namanya Bu Istrinya Pak Sadam namanya Bu. Istrinya Pak Yanto namanya Bu. Istrinya Pak Lurah namanya Bu. Istrinya Nabi Nuh namanya Oh ndak gelem nunut nang perahu. Ya kerem. Matine kafir. Ini pelajaran ibu-ibu. Istrine Nabi api apike menungso niku lak nabi. Lah istrine nabi lek gak gelem iman matine kafir sok mlebu neraka padahal iku bojone bojone apa mana terima bojone ustad Mboten ustad, ustad. Ustad tingkat RT. Ngene kadang-kadang bojone mlewetene rambetai. Salaman nek gak tangane dicucup disungkem ora gelem. Kon gak roh ha. Aku ngono bojone ustrat. Salaman kudu nyucup tanganku. Nyoh nyoh. Hmm, hmm kok bojone ustrat. Wong bojone nabi mawon yen boten purun iman matine kafir sok nang akhirat mlebu neraka. Nauzubillah min. Hoi. Putrane Nabi Nuh sing jenenge Kanan niku gak gelem iman ya kerem, mati kafir, mlebu neraka. Nah pun saniki, kalau di zaman seperti ini, banyak yang tenggelam dalam banjir kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Siapa yang selamat? Ya wong-wong sing gelem nonot perahu. Ayo to nyauto. Sing selamat ya iku wong-wong sing gelem Perahu nih, terus gak ono ndondi lek goleki praune Nabi Nuh. Ya praune pewarise Nabi. Wong Nabi wis gak ono. Sinten pewarise Nabi? Al ulama warasatul ambiya. Eh mbah gak nyaut tok. Wong-wong alim para kiai niku pewarise para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.